Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalal Al-Fauzan asbahullah. Pembahasan kita sekarang adalah mengenai dalil-dalil yang bersumber dari hadis. Kalau kemarin dari Al-Qur'an sudah kita selesaikan, sekarang dari hadis mengenai Allah taala tinggi di atas arsy mengenai tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas apa? Arsy. Kaidah yang Anda sebutkan untuk mengingat kembali apa kaidahnya berkaitan masalah sifat tingginya Allah taala di atas arsy? Antum? Ulun fi dzatih. Tinggi terhadapnya. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Qaribun min ibadah dekat dengan hambanya. Tiga poin ini jangan terlupakan untuk apa? Membantah orang-orang yang mengatakan Allah Taala menyatu dan makhluknya. Itu pendapat yang batil. Allah Taala walaupun meninggi di atas arsnya dekat dengan hambanya, tapi terpisah dengan makhluknya. Bukan berarti ketika Allah Taala di atas ars kemudian apa? Nempel dengan makhluknya, tidak. Terpisah dengan makhluknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan kebersamaan tidak mengharuskan menempel Kebersamaan tidak harus men, tidak mengharuskan melekat. Ingat-ingat ya, kebersamaan tidak mengharuskan bersatu. Paham ya? Contohnya antum. Nah, barakallahu fikum sirtu wal qamara. Aku jalan bersamaan dengan bulan. Apakah antum nempel dengan bulan? Atau dengan apanya? Cahaya bulan. Enggak nempel dengan bulannya. Paham ya? Ingat-ingat. Jadi kebersamaan tidak selamanya nempel. Kalau orang-orang sufiyah, ittihadiyah, al ululiyah Kebersamaan itu berarti apa? Nempel. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah Taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Wah, kata mereka kebersamaan di sini nempel, menyatu dengan makhluk itu batil. Itu keliru ya, karena tidak selamanya yang namanya bersama itu nempel. Ya akhi, antum dalam masalah eh, pembahasan ini bersama siapa? Anda bersama Syekh Fulan misalkan. Apakah antum nempel dengan Syekh Fulan? Nempel. Enggak nempel, sama-sama sependapat itu maksudnya. Perlu diperhatikan ya. Kita lihat biar tambah jelas. Halaman 83 yang cetakan seperti punya anak ini, kalau yang lainnya lihat sendiri itu. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala imam Ibnu Qudamah rahimahullah, matanya bagian atas itu. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbunallah allazi fis sama' taqaddas ismuk. Rabb kami adalah Allah, zat yang berada di atas langit. Maha suci nama Engkau ya Allah. Paham ya? Nah, taqaddas ismuk maksudnya apa? Maksudnya Naam takut e, taqaddasa ismuk maksudnya maha suci nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa syahidnya? Fis sama. Fis sama kalau dalam ilmu bahasa Arab fi artinya di dalam. Tapi fi di sini maknanya apa kemarin? Ala di atas. Paham ya? Tidak selamanya fi maknanya dzarfiyah di dalam. Kalau antum artikan Allah Taala berada di dalam langit, fatal, keliru, rusak artinya. Paham ya? Karena fi memang artinya pada asalnya di dalam. Tapi kadang-kala kadangkala makna fi di atas. Seperti ini. Rabbunallah alladzi bersama. Rabb kami adalah Allah zat yang berada di atas langit, bukan di dalam langit. Dalil yang lain banyak enggak? Banyak. Perintah atau larangan kita berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Berjalannya di atas bumi atau dalam bumi? Di atas. Faham ya? Karena fi maknanya kadang ala. Ada lagi mana lain selain ala kemarin? Fi apa? Sababiyah asan. Fi kadang kala makna sababiyah. Ini anak sebutkan biar nantinya antum enggak bingung kalau ngartikan. Kadang muncul hadis yang mengenai hirrah kucing, ya kan? Dakhalatil mar'atun nara fi hirratin. Ya kan? Dakhalatil mar'atun nara fi hirratin Seorang wanita masuk dalam api neraka di dalam kucing. Kalau ngapikannya enggak tahu di dalam kucing itu. Di dalam kucing yang mana nih? Anu udah belajar dursul hujul satu, Ustaz. Fi artinya di dalam, itu benar. Cuman di artinya fi lain. Fi memiliki makna yang banyak sekali. Paham ya? Di antaranya darfiyah, di antaranya fauqiyah ala dari itu, di antaranya sababiyah. Fi di situ dalam hadis tadi fi sababiyah. Artinya apa? Seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing. Bukan di dalam kucing, bukan di atas kucing juga, tapi disebabkan karena seekor kucing. Nah, kitab apa kemarin yang bahas masalah makna-makna huruf sangat luar biasa panjang lebar, bagus sekali. Kitab apa namanya kemarin? Antum Mughnil Labib. Kitab Mughnil Labib karya siapa? Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah. Antum bedakan Mughni Labib itu seputar bahasa Arab. Kalau Al-Mughni, Al-Mughni yang suka dinukil dalam ilmu fikih, Undur Al-Mughni itu karya Imam Ibnu Qudamah. Bedakan. Ada Mughni Labib, ada Al-Mughni. Kalau Al-Mughni karya siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahutaala. taala. Kalau Mughni Labib karya siapa tadi? Ibnu Hisham rahimahullah Al-Mughni lain lagi. Eh, Al-Mughni lain lagi ya. Nanti perlu dikondisikan. Kadang nama-nama kita perlu kita ketahui. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum catatan kaki syarahnya 109 itu. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah kama anna Allah wasafa nafsahu bi annahu bis sama' sebagaimana Allah taala mensifati dirinya bahwasanya Allah taala berada di atas langit. Kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam wasafa rabbah bi annahu bis sama'. Masyaallah. Seperti itu pula nabinya sallallahu alaihi wa ala wasallam beliau mensifati Rabbnya bahwasanya Allah taala berada di atas langit. Faqala fi hadis ruqyah al-ma'ruf. Ruqyah ya, Ruqyah apaan? Faqala fi hadis Ruqyah al-ma'ruf. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis Ruqyah mengenai lafaz-lafaz Ruqyah itu karena lafaz Ruqyah banyak sekali ya. 6 yang ma'ruf apa lafaznya? Rabbana, nam Rabbunallah alladzi bis sama' taqaddas ismuk amruka bis sama'i wal ard kama nam kama rahmatuka eh, kama rahmah apa itu? Kama rahmatuka bis sama' faj'al rahmataka fil ard. Ighfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin. Anzil rahmatan rahmatika wasifa'an min sifaika ala hadzal waj'i. Ini termasuk doa atau bacaan untuk meruqyah. Walaupun ada lebih ringkas lagi, lebih ringkas dari ini ada lagi. Allahumma anta syafi la syifa'an illa syifa'uk Allahumma syfi fulanan misalkan. Itu juga bisa. Nah, ringkas. La basa hurun insyaallah. Juga bisa juga itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini syaitnya. Rabbunallah alladzi bis sama. Rabb kami adalah Allah, zat yang berada di atas langit. Bis artinya apa? Di atas langit. Taqaddas ismuk. nam zat yang maha suci nama engkau. Amruka bis samawat. Perkaramu, urusanmu semuanya di langit dan di bumi. Ini bisa diartikan seperti itu. Karena rahmat bis sama sebagaimana kasih yang kasih sayangmu berada di langit faj'al rahmataka fil ard. Maka jadikanlah apa? Kasih sayangmu juga ada di bumi. Ighfir lana hubana wa khatayana. Huba itu artinya adalah dzunub. Ampun ya Allah, ampunlah kami dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Anta rabbut tayyimin, anta rabbut tayyimin. Engkau adalah Rabb orang-orang yang baik. Anzil rahmatan min rahmatika, turunkanlah kasih sayangmu dari kasih sayang yang ada pada padamu. Wasyifaan min syifa'ik dan turunkanlah kesembuhan atau obat dari obat-obat yang ada di sisimu. Ala hadzal waj' terhadap penyakit ini. Masya Allah. Ini termasuk apa? Termasuk yang dipakai untuk apa? Meruqyah. Tapi hadisnya ini ternyata apa? E, ada kelemahan di dalamnya. Paham ya? Ada kelemahan, ada kritikan mengenai kesahihannya. Hadisnya riwayat Abu Dawud. Paham ya? Yang sahih yang sering kita amalkan, yang sering kita dengar itu. La ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma anta syafi la syifa illa syifa'uk. Allahumma lanan. Paham ya? Kalau yang panjang ini ternyata apa hadisnya dhaif. Tapi nanti apa? disebutkan di sini bukan untuk beristidlal tapi apa untuk menguatkan untuk apa penguat penguat dalil-dalil yang lain nah barakallahu fikum dan juga apa bukan untuk dijadikan sandaran karena kalau sandaran dalam kehidupan sehari-hari apalagi dalam masalah hadis yang sahih bukan yang dhaif na'am kita lihat sini asyahid minhu qauluhu nah syahidnya di sini adalah perkataan Beliau Allah fis sama, zat yang berada di atas langit. Wasafa rabbahu bi annahu fis sama. Beliau alaihi salatu wassalam mensifati bahwasanya Rabbnya berada di langit. Di langit maksudnya di atas langit ya. Wa hadzal haditsu wa in kana fi dha'fun. Awas simak baik-baik itu. Hadis ini walaupun di dalamnya ada kelemahan. Lakinnal ayatan allati qablah, tapi ayat yang sebelumnya, amin man fis sama'?" Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Siapa zat yang berada di atas langit? Allah Subhanahu wa taala. Tu'ayyiduhu, ini mendukungnya, menguatkannya, menguatkan hadis yang lemah tadi itu. Wal musannif wa ghairuhu qad yadhkuruna hadis dha'ifah fi babil aqaid. Penting ini biar sebagai gambaran kalau hadis lemah, kenapa disebutkan dalam masalah akidah gitu loh? Karena hadis lemah ini. Kenapa kalau disebutkan dalam masalah akidah kalau hadis lemah? Kita lihat. Al-Musannif, pengarang kitab ini Ibnu Qudamah maksudnya, dan yang selainnya kadangkala -kadang mereka menyebutkan hadis yang lemah fi babil aqaid dalam bab akidah la nam. Lakinnaha tadkhul tahta adilatin sahihah, tapi hadis yang dhaif tersebut masuk di bawah apa? dalil-dalil yang sahih tu'ayyidu ma'naha, yang menguatkan maknanya. Sehingga kadangkala -kadang apa? Na barakallahu fikum walahu aslun sahih Disebut seperti itu. Dia punya asal usul yang sahih. Hadisnya lemah, cuman dia punya asal usul yang sahih gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sehingga yang kita jadikan patokan yang sahih itu, bukan yang lemah karena beristidlal dengan hadis yang dhaif, apalagi dhaifnya dhaifun jiddan, haram, enggak boleh. Yang diperbolehkan dhaif yang bagaimana? Dhaif yang masih ringan, dhaifun munjabir, dhaifun munjabar, dhaif yang masih bisa ditopang, dikuatkan bisa. Karena nanti naik derajatnya menjadi apa? Hasan li ghairi. Tapi kalau kalau dhaifnya parah, dhaifun jiddan la yuhtaju bih, enggak bisa jadikan hujjah. Mohon salat. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Fahiya min babil i'tidad. Masyaallah. Penyebutan di sini dalam bab i'tidad. Apa i'tidad? Penguat saja. Eh, pendukung penguat. Wa min babil isti'nas biha. Dan juga dalam bab apa? Na'am barakallahu fiikum, Na'am menggabungkan atau mengikutkan Lamin babil i'timad 'alaiha kullian, bukan dalam bab penyandaran secara total. Paham ya? Bukan dalam bab penyandaran secara keseluruhan. Karena kalau penyandaran secara keseluruhan apalagi dalam masalah akidah harus hadis yang sahih. Paham ya? Kalau masalah akidah harus dengan hadis yang sahih. Kalaupun hadisnya dhaif, dhaif yang ringan, nanti bisa ditopang, dikuatkan dengan berbagai macam jalur dan jalannya menaik menjadi derajatnya apa? Hasan li itu bisa. Tapi kalau dhaifun jiddan nggak bisa lagi sudah. Nah, barakallahu fikum. Sudah kita lewati pembahasannya dalam kitab mustola Naam. Kita ambil satu lagi. Bagian atas qala al Ibnu Qudamah rahimahullah taala sambungannya ini ya. Wa qala al Itu sambungannya tadi ya, sambungannya atas tadi belum kita baca tadi. Wa qala al-jariyah dan Rasulullah berkata kepada jariyah, seorang budak wanita, Rasulullah mengatakan kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Nah, pertanyaan di mana Allah? Berarti Allah Taala berada di suatu tempat. Wah, ini. Ini yang biasanya orang ahli bid'ah wa dalal mengkritik ahli sunnah. Ahli sunnah itu enggak menetapkan tempat bagi Allah Taala. Kita katakan bohong. Eh? Ahli sunnah bukan enggak menetapkan tempat, tapi merinci. Yang antum inginkan dengan tempat-tempat yang bagaimana gitu loh. Paham ya? Kalau tempat yang meliputi Allah Ta'ala, kita tidak menetapkan. Tapi kalau di suatu tempat yang Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, na'am. Buktinya pertanyaan, Aina Allah? Di mana Allah? Allah fis sana. Allah Ta'ala berada di atas langit. Berarti berada di suatu tempat atau tidak? Na'am, berada di suatu tempat yang Allah Ta'ala meliputi semuanya. Jangan sampai terbalik. Paham ya? Tapi kalau berada di suatu tempat yang Allah Ta'ala diliputi, tidak. Dirinci dulu yang yang antum ingin kenapa? Karena ahlu bidah terkadang apa? Mendatangkan suatu pertanyaan untuk fungsinya apa? Membantah ahlu sunnah. Atau untuk menjatuhkan ahlu sunnah. Paham ya? Jadi kalau ada yang nanya, sekarang wahai ahlu sunnah, Allah Ta'ala berada di suatu tempat atau tidak? Kita katakan, tunggu dulu. Yang antum inginkan dengan tempat itu yang bagaimana? Tempat yang meliputi Allah Ta'ala atau bukan? Kalau tempat yang meliputi Allah Ta'ala, tidak sama sekali. Allah Ta'ala tidak diliputi dengan sesuatu apapun. Tapi berada di suatu tempat yang Allah Taala meliputi segala sesuatu. Naam, dalilnya ini. Ain Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Allah Taala berada di atas langit. Qala a'tikha fa innaha mu'minah masyaallah. Nah, hanya semata-mata meyakini Allah Taala berada di atas langit. Ini sudah keyakinan yang sangat luar biasa, keyakinan yang sangat besar. Karena meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala di atas apa? Di atas langit. Langsung Rasul mengatakan a'tikha bebaskan budak wanita tersebut karena sungguhnya dia adalah seorang mukminah. Masya Allah. Syahidnya di sini yang jadikan pendalilan di sini. Nah barakallahu fiikum adalah apa? Adalah ucapan fis sama. Fis sama artinya artinya apa? Di dalam langit atau di atas langit? Di atas langit. Berarti makna fi yang sudah kita lewati ada fi artinya dorfiyah di dalam. Ada fi yang maknanya Allah di atas ada fi yang maknanya apa? Sababiyah menunjukkan sebab. Semuanya sudah kita sebutkan dalilnya. Rawahu Malikun Rawahu Malik Ibn Anas wa Muslim wa ghairuhuma min al-a'immah. Hadisnya diriwayatkan oleh Nah, barakallahu fikum Malik bin Anas, berarti dalam Muwatta. Malik punya kitab namanya kitab apa? Al-Muwatta. Kitab ini sangat luar biasa. Dulu sebelum munculnya Sahihain, sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab ini jadi kitab andalan. Sampai-sampai para ulama mengatakan tidak ada kitab yang lebih sahih di bawah kolong langit ini melainkan Muwatta Malik. Dulunya sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Setelah muncul Sahih Bukhari, Sahih Muslim, setelah teliti dicek kembali ternyata apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim lebih sahih. Sehingga muncullah ucapan apa? Aslahul kutub al musannafah ba'da kitabillahi azza wa jalla sahihan. Kitab yang disusun dalam masalah hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'an Karim adalah apa? Sahihan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Paham ya? Nah, sehingga enggak perlu nanya. Hadis riwayat Bukhari, sahih enggak hadisnya? Paham ya? Kalau riwayat Bukhari enggak usah ragu lagi sudah. Riwayat Muslim, hadis sahih enggak? Enggak usah nanya. Kalau riwayat Muslim, apalagi muttafaqun alaih. Ini kembali ke hukum asal ya. Hukum asalnya muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim, riwayat Bukhari, riwayat Muslim perlu enggak nanya sahih enggak hadisnya? Enggak perlu. Roh Abu Dawud, na'am kadang-kala cek dulu, sahih enggak hadisnya. Roh Ibnu Ibn Majah cek dulu, sahih enggak hadisnya. Paham? Roh Malik dicek dulu hadisnya sahih tidak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi Muwatta Malik itu dulu masalah andalannya. Jadi Jadikan nomor satu waktu itu. Sampai-sampai siapa yang menghafal Muwatta Malik? Dari kalangan a'immah? Imam siapa? Na'am Ahsan. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala menghafal Muwatta Malik, sodorkan hafalannya, masya Allah. Nah menunjukkan bahwasanya waktu itu memang pilihan kita tersebut, Muwatta Malik. Nah, kita lihat dikit lagi. Ternyata penjelasannya panjang ya. Jadi kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini penjelasan seputar apa? Seputar makna fi di dalam bahasa Arab itu kadang-kadang maknanya fi di dalam, fi maknanya kadang-kadang di atas,